بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سمى نفسه بالكريم فأعطى من سأل من فضله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله الباقي القديم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وذريته ومن سلك مسلك القويم صلاة وسلاما لائمين متلازمين إلى يوم العقيم أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatus sabi'atu wa thalathun min al-hikamil ataiyah Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi ulumi. Kana Allah wala syai'a ma'a wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Hikmah yang ke-37 dari Al-Hikamil Ata'iyah Berkata Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah Kana Allah wala syai'a ma'ahu Telah ada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada sesuatu beserta Allah Allah Ta'ala itu kadim La awwala lahu tidak ada awal baginya. Allah Ta'ala itu telah ada dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Yang ada itu hanya Allah. Tidak ada sesuatu besertanya. Wahwal an dan Allah itu sekarang ini Allah pada saat ini alama alaihi kan atas keadaan yang dahulu kala itu. Kalau dahulu Allah itu ada dan tidak ada sesuatu beserta Allah, sekarang pun tetap demikian. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Para muhibbin rahimakumullah. Lalu kita bertanya, alam semesta ini bang? Surga, neraka, gunung, laut, manusia, binatang, dan sebagainya. Nah alam semesta ini adalah makhluk. Alam semesta ini hadis. Artinya baharu Arti baharu itu alam semesta ini diciptakan oleh Allah diciptakan oleh Allah sesudah diciptakan oleh Allah dan selalu ditupang oleh Allah selalu ditopang oleh Allah. Dalam bahasanya, alam semesta ini tidak terlepas daripada ijat dan imdad. Ijat artinya dicipta, sesudah dicipta itu selalu dibantu, selalu ditupang. Sedetik pun alam semesta ini kada bisa lepas daripada bantuan Allah. Kalau alam semesta ini satu detik lepas dari bantuan Allah, maka akan hancur. Nah, sesuatu yang dicipta dan kada akan bisa terlepas dari bantuan Allah itu hukumnya sama dengan kadada sama dengan kadada Sayati bayanuha mupassalatan til hikmati thamina wa thalasin ba'dal mi'ah Selagi akan datang keterangan yang lebih rinci Tentang hikmah yang ke 37 ini akan diuraikan seluas-luasnya pada hikmah yang ke 138 kainah. Nah. Di situ Imam Ahmad Ibnu Itha'illah rahimahullah akan mengupas ini hikmah dengan sejarah rinci. Al-hikmatu saminah wassalasun minal hikamil ata'iyah dan hikmah yang ke-38 dari hikam al-ata'iyah. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi Bal karimu la tatakhattahul amal Artinya janganlah melampaui niat yang kamu inginkan. Jangan melampaui kepada selain Allah. Pal Karim maka Allah yang Maha Karim, Maha Pemurah itu la tatakhattahul amal tidak melampaui akan Allah itu yang maha karim tadi oleh angan-angan. Nah ini hikmah yang ke-38. Maksudnya La tatawajjah hawa ijika dunia au ukhra zahiran au batina illa minal karim Jangan kamu berhadap. Jangan kamu mendatangi untuk menghasilkan hajat-hajat engkau, baik itu dunia, akhirat, baik yang zahir atau yang batin, kecuali dari orang yang Maha Pemurah kecuali dari orang yang pemurah. Artinya kalau kita nih hendak melaporkan suatu hajat, hendak meminta sesuatu, jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Jangan minta kecuali kepada orang yang pemurah. Orang bakhil sudah nyata kadang mengambulakan dalam urusan apapun, kalau kita hendak minta kepada seseorang, mintalah kepada yang pemurah. Wa innamal karim huwallahu ta'ala. Hanya saja yang sebenar-benar pemurah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. artinya, janganlah kita hendak minta sesuatu janganlah hendak kita melaporkan sesuatu kecuali kepada yang maha pemurah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu di antara sekian banyak asma-nya Al-Karim Al-Karim itu kalau bahasa kita singkatnya pemurah Padahal lebih daripada itu Alladhi idha su'ila a'ta. Al-Karim itu apabila diminta dia memberi. Bila mana diminta dia memberi. Kenapa kita disuruh minta, disuruh melapor, disuruh berdoa? lawan Al-Karim. Karena Al-Karim ini bila diminta dia memberi. Bila diminta dia memberi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kita hendak berdoa. Ini kita ada masalah umpamanya. Kita ada masalah. Baik masalah dunia atau masalah apa? Kalau kita hendak berdoa, hendak berdoa itu sudah diberi satu pahala. Nah, hanya hendak. Nah, ini Al-Karim nih. Hendak berdoa sudah diberi pahala satu. Berdoa kita. Nah, berdoa kita. Diberi pahala pulang sepuluh diberi pahala pulang sepuluh. Nah, kemudian Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Kita berdoa, berdoa, berdoa. Allah akan memberikan apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi apa yang kita inginkan. Allah akan memberi dengan al namanya Al Karim ini dengan memberi apa yang kita perlukan. Bukan Allah memberi setiap apa yang kita inginkan. Kita ingin ini ini ini ini ini. Padahal Allah tahu kita tuh nang perlu ini sebenarnya. Nah diberi Tuhan itu. Kita minta itu, minta ini lawan Tuhan. Keinginan kita nih. Allah tahu bahwa nang kita ingin itu kita kada perlu sebenarnya. Nang perlu tuh yang macam ini. Nah itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, idza suila a'ta bila mana diminta dia memberi. Wala yubali kam a'ta tidak peduli Allah tuh memberi berapa. Tuhan Maha Kaya. Hmm, Al-Karim ini Maha Kaya. Al-Karim ini orangnya maha segala-galanya. Jadi kalau memberi itu kada peduli. Kada peduli. Wala yubali kam a'ta. Kita mengira bahwa kita ini perlu satu juta. Kita mengira, kita menghitung bahwa kita ini perlu satu juta. pada Allah lebih tahu kita ini perlu sebenarnya sepuluh juta. Kita minta sejuta, Allah bisa memberi sepuluh. Karena Allah yang maha tahu sebenarnya kita ini perlu sepuluh juta. Dan itu Allah kada peduli. Wala yubali kam a'ta dan Allah Ta'ala yang Al-Karim tadi tidak peduli berapa banyak yang dia beri. Nah para muhibbin rahimakumullah Kita beribadah sebagaimana sudah kita amalkan sebagiannya kita sudah mengetahui bagaimana Allah ini memberikan kepada kita kita masuk ke pasar kan ini hadis Nabi nih masuk ke pasar atau menyekada pasar toko lalu kita membaca cuma sekali aja membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali kita baca begitu masuk toko Allah memberi kita satu juta kebajikan nah, satu juta kebajikan sekali kita baca diberi Tuhan sejuta biji kebaikan nah, Jakanya babanda itu kayak apa kan? satu juta kebajikan. Nah ini Allah ini la yubali kam a'ta. Allah kada peduli berapa dia beri. Dalam hadis yang lain disebutkan orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samada lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali. Diberi Allah kebaikan sebanyak 2 juta kali. Wa in zada zadallah amunnya lebih ditambah Tuhan lagi. 11 kali membaca nang tadi Allah beri 2 juta kebajikan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan samadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ujungnya nyaman aja nih tuh apa ini jadi mau dibaca misal imbah subuh 11 imbah asar 11 imbah zuhur 11 maghrib 11 11 5 kali 11 5 kali 2 juta dan ini akan bermanfaat akan kita rasakan sesudah wafat, sesudah mati. Nah, di mana kita di akhirat kalau dihisap oleh Allah kita harus membayar kebajikan kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. Nah, ini ada tabungan. Sana bayari 100 kebajikan. 100 beriakan sana. Intan pernah itu menggibahinya. Itu harus dibayar dengan sejuta kebaikan. Bari sejuta kebaikan. Ya, tiap hari malah karena itu apa banyak bisian. Nah. nah ini Allah Al-Karim kada peduli. Kalau kita memikirkan itu satu matnya bacaannya satu matnya dua juta diberi. Nah, ini lebih besar daripada dua juta rupiah dua juta hasanah, dua juta kebaikan. Nah itu bagian daripada Al-Karim. Makanya tadi ujar Imam Ahmad Ibnu Athaillah amun hendak minta, minta lawan Al-Karim ini. Mun hendak belapor, lapor ke situ. Karena ini orang Al-Karim ini nah, bila diminta inya memberi, bila memberi kada peduli. Nah, banyaknya Jadi amalan itu amalan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi yang masuk ke toko baca sekali sejuta. Beluman lagi dapat duit sejuta sudah Allah memberi. Beluman lagi dapat duit membuka toko. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku lahu alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja sejuta diberi Tuhan Yang tadi maginnya lagi 2 juta. Wala liman a'ta dan Allah itu kada peduli. Bagi siapa dia memberi? Kalau pan harus taat kepada Allah, kada peduli. Harus orang wali nang minta, Tuhan kada peduli. Orang-orang jahat pun kalau minta Allah beri. Siapa ada makhluk yang lebih jahat daripada iblis? Iblis itu paling jahat makhluk Allah. Begitu dia terkutuk, iblis minta lawan Tuhan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis, ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat nyermati. Ini permintaan iblis. Ya Allah, panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Apa jawaban Tuhan? innaka minal munzarin ikam ditun ku akan umur sampai hari kiamat itu nah ini iblis nang minta lawan Tuhan dikabulkan Tuhan wala liman Tuhan tuh kada peduli siapa siapa karena minta hmm. apalagi orang beriman orang penyembahyang penuntut ilmu kalau ada masalah nang dihadapi ada hajat nang perlu lawan Allah berurusan itu paling nyaman Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Apabila kita ini melaporkan hajat kita kepada orang lain, Allah tuh la yarda kada suka. Wa ghadiba dan marah. Kita ini ada masalah, ada masalah. Lapor sudah lawan manusia, lawan makhluk Allah. Tuhan kada katuju, Tuhan kada ridha. ثم أكمل هذه الحكمة بالحكمة التاسعة والثلاثين kemudian pengarang menyempurnakan ini hikmah dengan hikmah yang ke-39 faqala la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduhu muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'a <clears throat> janganlah kamu menghadap kepada selain Allah. Janganlah kamu mengadu kepada selain Allah akan satu hajat. Yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau. Nang maulakan hajat itu Allah. Maka untuk mengangkat hajat ini Allah juga. Fakaifa yarfa'u ghairuhu ma huwa ma kana huwa lahu wadi'a. Bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Kalau Allah itu meletakkan hajat kepada kita, orang lain kan akan bisa mengangkat hajat itu. Nah, jadi kalau kita ini diletakkan Allah hajat, maka yang bisa menyelesaikan hajat ini adalah Allah juga. Nah, oleh karena itu, kita ini ada satu hajat, lapor kepada Allah. Karena Allah nama Anda, Allah akan mengangkat hajat itu. Man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'a. Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana dia mampu bahwa adalah dia mengangkatkan hajat orang lain. Kalau kita ini melapor lawan manusia, i manusia sendiri kadang kamu membirisakan dirinya, apalagi membirisakan orang lain. Kalau kita melapor kepada makhluk Allah, makhluk Allah pun banyak masalah. Bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah orang lain? Nah ini adalah kesempurnaan daripada hikmah yang sebelumnya tadi. وإذا توجهت إلى الله الكريم حق التوجه أجابك وأعطى ما سألك Apabila engkau berhadap kepada Allah yang maha pemurah itu benar-benar sungguh-sungguh berhadap Allah akan mengijabah engkau dan akan memberi apa yang kamu minta. Allah akan memberi apa yang kita minta asal kita bujur-bujur. Nah, bujur-bujur tawajuh, bujur-bujur berhadap lawan Allah. Ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya permintaan kita kepada Allah ini lebih diperhatikan Allah. Salah satunya kita mendoakan orang lain. Kita kalau usaha berdoa untuk diri kita, kita doakan orang lain. Itu lebih segera daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Umpamanya, kita tahu si Pulan bin Pulan itu banyak nyebisi hutang. Ya, banyak bisi hutang. Dan inya punya lapah membayari hutang itu. Kenapa satu saat kita ini ditimpa jo banyak hutang. Nah, ini masalah hutang umpamanya. Nah, jadi kalau berhadap kepada Allah, kita kada usah, ya Allah lunasiakan hutangku. Ada usah kita berdoa, ya Allah lunasiakan hutang si pulan tetangga ulun itu nah. nah. Itu lebih cepat diterima Allah daripada kita berdoa untuk diri sendiri. Sebelum Allah melunasi hutang tetangga kita itu, hutang kita lebih dahulu dilunasi oleh Allah. Jadi bilang kayak mamantol itu. Ada nah, nah. usah kita nang minta Nah, kita minta akan orang nang sama masalah lawan kita, nah sama hajat lawan kita. Tapi kita meminta akan kepada Allah untuk orang itu. Apalagi orang nih orang nang memusuhi kita, majinnya lagi lakas kabul. Tetangga nih banyak banyak hutang, maka memusuhi kita, menyambati memfitnah, macam-macam tetangga nih. Macam-macam kada baik lawan kita pas kita karena masalah sama pada banyak hutang nah doakan tetangga nang kalau baik tadi mudahan ya Allah tetangga ulang sebuah ini lakasakan punah hutangnya nah, itu lebih cepat lagi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk bagian daripada hak kata wajuh. Wa idza tawajjahta ila Allahil Karim haqqa tawajjuh ajabaka wa a'ta ma sa'alak imma bisababin ma'lum aw bi ghairi ma'lum. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang kita kada tahu. Tapi masalahnya selesai. Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu, bisa langsung kada bersebab gugur di langit bapaknya kadut ke pesahapan kita. Itu sah aja dan bisa aja. Ini sebabnya kada maklum. Tapi bisa dengan sebab nang maklum. Bisa dengan sebab nang maklum. Begitu kita minta kepada Allah, ya Allah, hamba ini, hamba ini, hamba ini, Allah kabulkan doa kita itu. Oh, sekalinya ada tanah nang bahari kada sing payuan berpuluh-puluh tahun payu harganya 10 kali lipat naiknya pada bahari. Kada dikira-kira. Nah, bisa itu maklum ngarannya sebabnya diketahui. Nah, jadi Allah memberikan itu bisa dengan sebab yang kita ketahui atau sebabnya kada kita ketahui. وإذا طلبت من الخلق بعد التوجه إليه تعالى ونلت المقصود منهم apabila engkau meminta engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah dan engkau mencapai tujuan daripada mereka nah, ini tadi masalah ada masalah kita ini ada yang harus diselesaikan ada yang harus dibayari macam-macam lalu Tuhan berdoa ya Allah birisakan hutang-hutang hambamu ini nah, untung kita berdoa lawan Tuhan timbul ada geritik hati nah, jika aku tawarakan barangkunya lawan si pulan itu barangkali pulan itu mau menukari punahan dan hutang nah timbul geritik hati datangi si pulang tadi tawarakan barang ditukarinya oleh pulang nah pada berkat doa kita tadi tuh nah ditukarinya oleh si pulang barang kita lalu kita kau melunasi segala keperluan kita nah jadi bila engkau menuntut daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah dan engkau mencapai tujuan dari makhluk itu pala buddha anta taqida annahum asbab wa wasaid maka tidak boleh tidak bahwa kamu mengetikatkan bahwa si makhluk itu adalah sebab dan perantara nah, mengatakan ini sebab nih ini sebab nih sebab nang maklum sebab nang diketahui wa anna Allah wal musabbibul mu'ti dan Allah jualah yang mengulahkan sebab ini dan Allah juga sebenarnya yang memberi itu kaila tahtajiba anhu ta'ala agar kamu tidak terhijab daripada Allah ta'ala patakuna minal mahjubinal malumin maka jadilah engkau orang yang terdinding dan tercela nah amun kita tawajuh kepada Allah kalau kita ada isyarat untuk datang kepada pulan bin pulan kita berurusan di sana selesai nah, kita kada ingat lawan Tuhan. Pak Tuhan yang mengulahkan sebab ini. Kada ingat pada Tuhan yang memberi ini sebenarnya. Kada ingat pada ini sebab saja. Nah kita terhijab, kita terdinding dan kita tercelah jadinya. Nah itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah ke-38 dan ke-39 ini. Artinya kalau kita ada sesuatu yang kita perlukan, maka kita hubungilah Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawajuh, dengan cara berhadap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesudah kita berdoa kepada Allah, sudah kita melapor kepada Allah, silahkan kita melapor kepada makhluk-makhluk Allah. Nah, barangkali itu adalah sebab untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها الله بحسن الخاتم فيا يهرج منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما الله